الاستفادة والنفع الانتفاع الأرباح واردين وليكم واتنا ووليكم وموات المسلمين خصوصا حبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وإذا كان هذا التشديد كله في ترك الجماعة فما ظنك به في ترك الجمعة التي هي فرض عين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه فإذا وقع لك عذر في ترك جمعة أو جماعة, جماعة فقدر أن في الموضع الذي تقام فيه رجلا يفرق دنانير على الحاضرين فإن أسدت للحضور ورغبت فيه فأدرك غير صحيح واستحي من الله أن يكون غرض الدنيا أعز عليك مما عنده إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين وإذا كان هذا التشديد كله fi tarkil jama'ati fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ah allati hiya fardhu ain Kemarin sudah diterangkan bagaimana peringatan dari Nabi kepada orang-orang yang meninggalkan jamaah. Kalau sudah seperti gitu kerasnya, hadis yang memperingatkan meninggalkan jamaah kir jamaah fama dhannuka maka kira-kira apa penilaian kamu kir jum'ah di dalam orang yang meninggalkan sholat jum'ah ini sholat baru sholat jamaah apalagi sholat jum'ah allati ya fardu'ain yang mana sholat jum'ah itu fardu'ain wajib bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka dan tinggal di daerah itu. Ada perbedaan antara mukim dan mustautin. Kalau mukim tetap wajib tetapi tidak termasuk 40 orang yang menjadi kesahannya Jum'ah. Kalau mustautin wajib dan menjadi syarat harus jumlahnya 40 itu dalam madhab syafi'i. Itu pun masih ada khilaf antara beberapa imah ada menyatakan cukup walaupun mukim 40 ada menyatakan tidak cukup harus mustautin mustautin itu berdomisili di situ kalau mukim itu tinggal di situ tapi tidak berdomisili seperti anak mondok itu mukim namanya bukan mustautin tapi kalau saya di Pasuruan itu namanya mustautin, tinggal ada di situ. Kalau mondok kan tinggalnya sementara, walaupun lama. Atau misalnya pegawai yang ditugas, pegawai negeri yang ditugas, polisi yang ditugas, itu namanya mukim, bukan mustautin. Baik. Waqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan benar-benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mantara thalatha jumain." Siapa orang yang meninggalkan tiga jumatan, tahawunan karena meremehkan kewajiban Jumat, ngentengkan, bukan karena udur, Taba'allahu ala galbe. Maka Allah menutup hatinya. Menutup hatinya ini sebagian ulama menyatakan menutup untuk bisa sampai kebaikan ke hati itu. Sebagian ulama mengatakan menutup hatinya artinya Allah telah mengecap dia sebagai orang munafik. Karena itu jangan main-main. Jumat ini kalau ditinggalkan bahaya. Khatama ala galbi ay bi man'i isalil khair ilaih. Allah menutup hatinya sehingga tidak bisa sampai kebaikan ke hati itu. Nggak dapat cahaya, nggak dapat sir, nggak, dapat berkah hatinya. Ada lagi yang menyatakan, menyatakan kata bahu kata Allah minal munafikin, maka Allah mencatat dia daripada golongan orang-orang munafik. Bahaya, apalagi kalau sudah dicap munafik. Orang munafik itu sekalipun sholat, sholatnya itu sholat bayangan. Pahala nanti dari kiamat nggak ditulis, itu munafik babnya. Sekalipun berzikir, zikirnya bayangan itu di dunia aja, nanti dari kiamat nggak dapat kenapa apa munafik. Itu bahaya sekali. Ibnu Abbas juga pernah berkata man tarakal jum'ata thalatha jum'ain mutawaliyat faqad nabadhal islama wara'a dhahri. Siapa orang kata Ibnu Abbas meninggalkan tiga jumatan berurut-urut berarti sudah menaruh Islam di belakangnya dia. Artinya udah ketinggalan dari Islam. Dia berarti sudah sengaja meninggalkan is Islam. Lah kalau sudah ditinggalkan Islam kira-kira arahnya kemana? Kenar. Ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abbas juga pernah ditanya orang yang ahli puasa. Puasa sunnah. Ahli mulai Cuma nggak sholat Jumat. Gimana? Finar. Masuk neraka. Ini kewajiban. Mengingkari kewajiban jumat itu bisa murtad loh. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu" Eh orang-orang yang beriman. Siapa? Kalau kamu beriman, ya berarti harus dengarkan ini perintah Allah. Siapa yang beriman? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika dipanggil mendengarkan azan tahu masuk waktu untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au ila maka berangkatlah untuk melaksanakan zikrullah artinya so, sholat. Wadarul be' dan tinggalkanlah jual beli kamu. Haram meneruskan jual beli bagi orang yang wajib Jumat nggak boleh walaupun beli es wadarul ba' itu sebagian ulama menyatakan makruh tapi ini adalah perintah dari Allah untuk meninggalkan itu kalau memang yakin bisa ketinggalan Jumatannya haram melaksanakan Zadikum khairul lakum in kuntum ta'lamun maka kamu bergegas melaksanakan sholat Jumat, itu lebih baik daripada kamu terus-teruskan bekerja. Jika kamu mengetahui, jika kamu punya ilmu, kalau bodoh teruskan masuk neraka. Tutup sekoros sementara. Nah, karena itu perlu ditangani itu kalau Jumatan di masjid sini nih yang jualan-jualan, yang bekerja, walaupun itu tukang becak, wajib sholat Jumat. Gak benar dibiarkan begitu apalagi alasannya adalah untuk ziarah dia nganterkan orang untuk ziarah tapi gak sholat jumat ini kan gak beres ini namanya ini apalagi yang minta-minta Gak sholat jumat gak boleh didiar, didiamkan harus ditangani ah, cuma kalau penanganan orang-orang biasa itu menjadi konflik nanti tapi kalau ditangani oleh pemerintah, itu haknya dia untuk mengatur. Enggak benar. Saya yakin. Jangan di masjid, ada di gereja aja kalau banyak orang yang jualan-jualan itu diusir. Kenapa? Merusak pemandangan. Mengganggu peribadatan. Parkir-parkir becak mungkin dijauhkan. Kenapa? Mengganggu peribadatan karena itu harus diperhatikan, itu kewajiban pemerintah, nggak boleh pemerintah tinggal diem. Dosa loh. Kalau pemerintah itu tinggal diem itu, mudah-mudahan didengarkan sama pemerintah ini. Dosa itu, nggak boleh. Dia tahu sebabnya, dia mengerti. Ada meninggalkan Jumat di muka masjid lagi melakukan itu, nggak bener. Itu harus ditangani dengan segera itu. Baik. Faidah waga'alaka udhrun. Saya teruskan dulu. Jika terjadi pada kamu itu udur halangan fitar ki jum'atin au jama'ah di dalam meninggalkan jum'ah atau berjamaah fagadir maka perkira-kirakan begini anna fil Allah alladhi tuqamu fi di tempat yang dilaksanakan jum'ah atau jamaah di situ rojulan ada seseorang yufarik dananir membagikan banyak duit alal hadirin kepada orang yang hadir fa inna lil hudur kalau kamu itu masih bersemangat hadir wa raghibta dan masih pingin untuk hadir karena ingin mendapatkan bagian duit fa udruka ghair sahih maka udur kamu dinyatakan tidak sah Wastahi minallah dan malulah kamu terhadap Tuhan kamu Allah an yakuna gharadud dunya a'az gharadud dunya azza 'alaika mimma indah menjadi tujuan dunia a'az 'alaika lebih mulia padamu mimma indah daripada apa yang di sisi Allah saya tidak kuat untuk sholat Jumat saya tidak mampu untuk sholat berjamaah Anak udur. Tahu ndak udur yang di, dibenarkan itu? Begini. Kalau seandainya, seandainya di sholat jamaah itu ada orang yang membagi duit 500 ribu per, per orang yang hadir. Kira-kira gimana? Insya Allah yang lumpuh ngesot. berangkat. Ah, berarti udurnya agar sohi. Udurnya berarti buat-buat dia tadi itu. Kenapa? Dia masih lebih berkepentingan urusan dunia kok. Ini Allah menyediakan surga pahala yang besar nggak tertarik. Paham nih? Ya? Saya udur, tidak bisa saya, saya sholat Jumat. Coba digedir itu. Itu kalau sudah fatal, nggak mampu sama sekali, baru. Jadi jangan membuat-buat udur itu untuk meninggalkan kewajiban. Allah Maha Tahu. Memang dibenarkan ada orang yang boleh meninggalkan itu semuanya. Tapi tidak boleh membuat-buat alasan untuk membela diri. Benar-benar itu dijadikan satu alasan untuk meninggalkan pekerjaan itu yang bisa diterima oleh akal dan keadaan secara syar'i bukan main-main. Nah kalau kalau memang dokter tadi itu lagi tengah-tengah ngoperasi, ya jangan diteru, jangan ditinggalkan, buyar itu. Mati yang dioperasi. Kalau memang itu bidan-bidan nggak ada yang perempuan yang menggantikan, ya nggak ada masalah. Kan bisa diatur. Waktunya gimana atau petugasnya gimana bisa diatur karena itu jangan sampai membuat-buat udur yang tidak bisa diterima. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kembali kepada masalah Jumat. Ini Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah dikatakan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam paling utamanya hari adalah hari Jumat. Sehingga dikatakan idza salimatil jum'ah salimatil ayam Kalau hari Jum'ah ini selamat, hari yang lainnya dinyatakan selamat. Maksudnya kalau di hari Jum'ah ini kamu ibadahnya benar, sholatnya benar, zikirnya benar, insya Allah yang lainnya ikut. Di hari Jum'ah kamu maksiat, apalagi di hari yang lainnya nantinya. Karena itu benar-benar hargai. Ya, Alhamdulillah banyak di antara kita yang menghargai. Cuma kadang-kadang adab tidak dilaksanakan. Contoh nih, gemar untuk berziarah kan bagus. Berziarah itu bagus, itu perintah Nabi. Nabi menyatakan kuntu naitukum an ziaratil kubur fazuruha. Hadis riwayat Muslim. Dahulu aku melarang orang berziarah ke kubur. Kenapa? Karena baru pertama Islam, yang mati itu orang-orang musyrik. Orang-orang tuanya masih musyrik. Kalau diziarahi, bahaya ziarah kepada orang musyrik. Tapi setelah ada orang-orang Islam yang meninggal, ziarah. Gak apa-apa, bagus. Cuma ziarah itu, jangan jam 2 malam perempuan-perempuan ikut ziarah. Ada apa? rombongan-rombongan begitulah campur laki perempuan satu pickup. Nah, ini tidak benar. Lo adabnya ziarah ini tidak dilaksanakan. Ini yang yang tidak benar. Karena itu yang bawa rombongan itu belajar adab. Jangan cari untung. Karena punya pickup diprovokasi orang ayo ziarah barokah barokah sampai campur pepetan lanang wedok akhirnya hasilnya ah, bisa perbuatan haram nanti yang dilakukan karena itu hati-hati jangan terprovokasi barokah itu dapat kalau sesuai dengan syariah sesuai syariah itu barokah dapat ya kalau nggak sesuai dengan syariah bukan barokah akan bisa mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala pentingkan itu semuanya untuk mengetahui adab tentang ziarah. Eh, menghadiri hall juga begitu. Kadang-kadang saya pikir ini gimana ini mereka ini sholatnya ini orang-orang ini. Sholat kadang-kadang nggak sholat, yang penting hadir. Ya, ini tidak benar ini. Akhirnya yang kita lihat bukan ziarahnya serius, asal-asalan, iktikafnya di alun-alun yang serius keloyongannya serius nah ini tidak benar nanti akhirnya bukan mendapatkan barokahnya aulia malah dapat barokah murkanya mereka karena dia melaksanakan maksiat berkedok cinta kepada mereka itu adalah bahaya sekali eh, jangan asal memprovokasi ya Nah, orang-orang kadang-kadang diprovokasi, ayo ziarah Wali Songo. wow, ziarah. Yang penting ziarah daftar, duitnya keluar. Itu per bis dapat 3 juta itu. Lah kalau 10 bis 30 juta dalam seminggu. Oke, tidak ada masalah kalau itu adalah pelaksanaan ziarah yang sebenarnya. Cuma kadang-kadang lah perempuan-perempuan yang muda-muda ziarah pakainya ketat, pakai kocomoto ini resepsi apa ya, sih Haro ini yang benar kata Nabi SAW zurul gubur fa innaha tudzakirukumul akhirah ziarahlah kamu ke kubur karena kuburan itu mengingatkan kamu akhirat mengingatkan akhirat tak model begitu anda nanti akan takut kepada Allah anda kalau maksiat bertobat kepada Allah. Kenapa? Mengingat nanti mati kamu dari itu. Anda akan semangat ibadah. Tuh lihat, Masya Allah itu orang yang soleh. Bagaimana kuburannya? Banyak orang membaca Al-Quran. Banyak orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku kepingin seperti dia. Ada semangat untuk akhirat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat ziarah diantaranya, bukan futu-futuan. Apalagi kadang-kadang berangkat sama pacar. Lah, hati-hati loh ya. Hal yang demikian ini banyak kadang-kadang tidak benar dan itu dilakukan. Ya. Terus supirnya harus sholat. Berziarah supir nggak sholat dibiarkan. Nggak benar, adabnya harus ada. Perhatikan baik-baik ibadah-ibadah itu Pak yang bukan wajib itu ibarat vitamin vitamin vitamin vitamin vitamin vitamin vitamin vitamin bagus vitamin membuat kamu sehat tapi maksiat itu ibarat racun vitaminnya satu truk racunnya satu sendok mana yang lebih mandi hati-hati jangan dianggap itu adalah hal yang biasa tinggalkan itu adabnya diatur cari supir yang ahli sholat atau dilaksanakan sholat loh pak saya tidak mau kalau tidak sholat nggak tak bayar kamu kalau tidak sholat nah, sholat yang benar kalau sholat sholat kita nanti akan kasih juga kalau makan kasih makan diatur semuanya sehingga ketika ber, ber, berziarah adab bagus kemudian di ketika melaksanakan ziarah tadi itu dengan berzikir kepada Allah dengan khusyuk dan diingatkan Cuf, lihat kita ke kubur ya mereka itu yang ada di kubur kamu ziarah pernah hidup seperti kamu berarti kan kamu juga gilirannya sebentar lagi akan menjadi ahli kubur tengok amal-amal kamu lihat amal-amal kamu udah cukupkah sebagai bekal untuk meninggalkan dunia ini dan masuk liang lahat diajak bertobat kemudian sampai ada di sana berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah keselamatan dunia akhirat. Terus demikian. Bagus, ini ziarah. Begitu yang yang yang seharusnya diterapkan, bukan provokasi. Udahlah, walaupun tidak sholat yang penting ziarah, insya Allah masuk surga. Buat sendiri surga dia. Islam merintahkan sholat, Islam merintahkan taat, kemudian dibuat main-main begitu, nggak benar. Ah, ah, ya hari Jumat adalah hari yang paling utama. Kalau di hari Jumat itu selamat, berarti yang lain harinya dinyatakan selah selamat. Hah? Dikatakan uh, khairu yaumin tala'at alai syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit di situ matahari artinya masih dalam kehidupan dunia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Di hari Jumat itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat itu pula lah dimasukkan Nabi Adam ke surga. Wa fihi uhbita ilal ard. Dan di hari Jumat itulah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaih. Dan di hari Jumat itulah Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah. Wa fihi mata dan di hari Jumat itulah mati Nabi Adam. Wa fihi tagumus sa'ah dan di hari Jumat itulah akan terjadi nanti kiamat. Wa huwa indallah yaumul mazid dan di sisi Allah hari Jumat itu disebut oleh para malaikat yaumul mazid hari tambahan Kan di dalam Al-Quran dikatakan, Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman itu akan diserahkan surga. Wa ziyadah, ada tambahan di surga. Apa tambahan di surga itu? Kenikmatan yang begitu hebat, pemandangannya indah, hawanya sejuk, rumahnya megah, bidadarinya cantik, makanannya sedap dan lezat. Apa tambahannya? tambahnya an-nazar ila wajhillah diizinkan makhluk untuk langsung bertemu dengan Allah ada di hari Jumat Inna rabbaka azza wa jal ittaqada fil jannati wadiyan afyah minal misik abyad فإذا كان يوم جمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه فيتجلى لهم حتى ينظروا إلى وجه الكريم Allah mengizinkan setiap hari Jumat makhluk penghuni surga untuk bisa bertemu dengan Rabbul Alamin. Wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah di hari itu terang benderang karena mereka memandang dan bertemu dengan Tuhannya. Gimana bertemu dengan Tuhan? Masuk surga dulu, nggak usah tanya di dunia. Faham ya? Gimana sur sehat, ya kamu berobat dulu, nanti dapat sehat. Jangan tanya gimana, gimana kenyang? Ya kamu makan dulu, nanti tahu rasanya kenyang. Gimana memandang Allah? nggak usah dibahas, masuk surga dulu. Insya Allah kamu akan bisa bertemu dengan Tuhan kamu. Karena itu, jangan banyak tanya. Orang banyak tanya itu berarti orang yang dungu, orang yang bodoh. Langsung aja dilaksanakan. Kenapa saya harus sehat dok? Bagaimana itu sehat? Loh, ada apa tanya? Udah nurut aja. Yang penting kamu laksanakan itu, kamu akan merasakan saya sehat. Di mana rasanya kawin? Ada apa tanya? Wis akato selesai sudah rasakan sendiri kawinnya. Begitu juga, jangan kamu itu bertanya-tanya yang tidak-tidak. Laksanakan ajaran Nabi yang akan menghantarkan kamu ke surga nanti akan kamu bisa merasakan itu semuanya nggak usah banyak tanya itu dungu namanya itu bodoh namanya goblok itu namanya paham ya ah baik kemudian di hari itu juga dikatakan yaumun nazar ilallah hari dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba tadi itu alhasil Jangan sampai di hari itu disia-siakan. Rugi. Tuh lihat bagaimana Allah mengajarkan kita di hari Jumat. Di hari itu diciptakan Adam. Di hari itu dimasukkan Adam ke surga. Di hari itu diturunkan Adam ke, dari surga. Di hari itu diterima tobatnya Nabi Adam. Adam, Adam, Adam, Adam. Berarti ada keterikatan hari untuk mengingat sejarah, untuk mengingat kejadian. Nggak salah, Pak. Mengingat kejadian di satu hari, kamu lahirnya hari Rebu. Setiap hari Rebu kamu bersyukur, Alhamdulillah, aku diwujudkan oleh Allah sebagai orang yang selamat dan beriman. Setiap hari Rabu kamu syukuri, bagus. Mengingat kejadian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Punya anak, hari ini atau tanggal ini nggak ada masalah bolehlah kamu ingat tapi dengan cara yang benar cara yang islami niat bagaimana hari Jumat kita nih dianjurkan untuk mengingat fihi khuliqa Adam hari itu diciptakan Adam fihi udkhilal jannah hari itu dimasukkan surga fihi ubi il ard hari itu diturunkan ke bumi fihi tiba alaih hari itu diterima tobatnya karena itu nggak salah kalau misalnya tanggal 27 Rajab fihi di hari itu Nabi dimi'rajkan oleh Allah enggak salah tanggal 17 Ramadan fihi nuzul Quran hari itu diturunkan Quran ada di Baitul Izzah tanggal 12 Rabiul Awal fihi wuli dan Nabi di hari itu dilahirkan Nabi enggak salah memang perlu kita mengingat kejadian-kejadian dihubungkan dengan hari itu sehingga setiap hari ada satu ibro ada satu pemikiran ada satu hikmah yang kita bisa ambil dan kita simpulkan nggak boleh mengingat Nabi tanggal 12 loh saya melarang ke sopo Quran hadis tidak melarang orang ini mau melarang ini melebih-lebihkan ini nggak bener ini Ya ini yang namanya mengadang-adakan hukum yang tidak ada larangan dari Al-Quran hadis diharam-haramkan. Ya ini, ya ini man ahdatha fi amrina malaysa minhu fawaradun. Siapa yang mengadang-adakan perkara dalam agama yang tidak ada ajarannya itu ditolak. Ini tidak ada ajaran haram tapi mengharam-haramkan. Tidak ada dasarnya. Dipelintir-pelintir, tidak benar itu. Nah, karena itu penting untuk apa kalau bahasa sekarang setback. Ingat masa yang lalu untuk supaya bisa mempersiapkan yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Di hari itu diciptakan Nabi Adam. Tahukah kamu untuk apa Nabi Adam diciptakan? Manusia ini untuk apa untuk diciptakan? Untuk ibadah kepada Allah. Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu hari Jumat ini adalah hari ibadah. Hari Jumat ini hari ibadah. Ibadah. Jangan disalahkan. Hari Jumat hari olahraga. Sehingga semua pegawai harus pakai pakaian training dan olahraga. Ada apa wahai umat Islam? Hari ini adalah hari ibadah. Ibadah seharusnya pegawai diadakan hataman Al-Qur'an ada di hari Jumat. Kan bagus. Hari itu adalah hari ibadah. fi khuliqa Adam. Sehingga kita setiap hari Jumat akan faham, ya Allah, ini hari permulaan kehidupan ke manusia yang diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Itu. Fihi udkhilal jannah. Hari itu dimasukkan Nabi Adam ke sur ke surga. Siapa yang berharap surga? Hargai hari itu. Kesempatan yang luar biasa di hari itu. Kenapa? Karena di situ Allah menyediakan satu waktu yang su yang luar biasa jika seorang hamba tadi itu mohon kepada Allah, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang punya hajat, yang punya keperluan, pingin anaknya soleh, pingin anaknya sukses, hari Jumat yang banyak munajat. Jangan hari Jumat lihat matahari terbit. Jangan hari Jumat malah kamu melakukan hal-hal yang tidak perlu. Gunakan untuk munajat. Pumpung-pumpung hari itu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Wa fihi uhbita ilal ard di hari itu diturunkan Nabi Adam dari surga. hati Ingat apa sebab diturunkan Nabi Adam dari surga ke dunia? Itu adalah karena sebab dia sekali aja tertipu dengan setan. Sekali. Tertipu dengan setan yang di surga diturunkan ke bumi. Ini yang di bumi kepingin masuk surga, tertipu sama setan beribu-ribu kali. Loh, ingat baik-baik. Nabi Adam itu satu kali tertipu dengan rayuannya setan, dengan bujukannya setan, ada di surga dikeluarkan ke bumi. Yang di bumi kepingin masuk surga, ngikuti setan. Tuh. Iya, apa pun surga model kok ini ini. Karena itu di hari itu hari kita harus bertobat kepada Allah hari kita harus sadar bahwa yang akan bisa menghalangi kita masuk surga Allah kalau kita bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala wa fihi tiba alaih. dan di hari itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam Allah Akbar bagi yang banyak dosa di hari Jum'ah saatnya kamu melebur dosa kamu di hari itu tobatlah kepada Allah maka maka tobat kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Allah paling benci orang itu berputus asa. Allah memberikan tawaran kepada kita, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakan kepada orang-orang yang melampaui batas, wah banyak dosanya melampaui batas dah melampaui batas mungkin manusia nggak ada yang memaafkan dia tapi Allah memberikan tawaran katakan kepada orang-orang itu la taknatu min rahmatillah nggak usah putus asa ya dan dengan rahmat Allah mungkin manusia sudah marah besar nggak akan memaafkan kamu tapi kalau Allah jangan putus asa innallaha yaghfirud dzunuba jami'a Allah itu siap mengampuni semua dosa asal beneran nanti semua dosa kamu akan siap diampuni oleh Allah Asal beneran kamu. Saatnya kamu bertobat karena Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah di hari Jum di hari Jumat tuh. Hah? Dari situ sabab tobatnya Nabi Adam karena Nabi Adam mendapatkan ilham atau wahyu kalimat. Fatalaqa Adam min kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam itu mendapatkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala dan diucapkan itu kalimat menjadi sabab tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Macam-macam di situ. Ada yang itu berupa bacaan, ada yang berupa zikir, ada berupa tawasul riwayat, ada berupa tawasul dengan Nabi Muhammad. Hah? ketika Nabi Adam mendapatkan kalimat dari Allah, Nabi Adam menyatakan Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali Ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad ampuni dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bertanya, "Wa ma Muhammadun? Wa ma Muhammad wa man Muhammadun? Apa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad wahai Adam?" Maka Nabi Adam jawab, "Lamma atmamta khalqi Nabartu ilal arshi faida maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu akramul khalqi indak idh garanta ismahu bi ismik Ya Allah ketika telah sempurna ciptaanku Allah men engkau menciptakan aku dengan sempurna memberikan kehidupan aku aku memandang di aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Muhammad. Di situ aku mengetahui bahwa Muhammad adalah paling mulianya makhlukmu karena engkau telah menggandengkan namanya dengan namamu setelah Allahu Muhammad Muhammad. Maka Allah berfirman, "Na'am ya Adam, walaulahu ma khalaqtuk." Ya Adam, dia adalah satu nabi di antara para ambia daripada turunanmu. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan kamu, wahai Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu, benar-benar manfaatkan hari Jumat. Untuk beribadah, untuk tobat kepada Allah. Supaya benar-benar di hari itu, kita menjadi orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Kemudian menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah masuk surga Allah dan akhirnya menjadi orang yang bisa melaksanakan fungsi tujuan hidup yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jangan disalahkan orang membuat acara macam-macam dari Jumat itu untuk ibadah. Itu anjuran. Itu anjuran. Ada orang mengadakan solawat masuk neraka. Ada orang memberikan salam kepada Nabi masuk neraka ada orang ngadakan khataman Quran dari Jumat masuk neraka. Ada loh, ini apa sih? Masuk neraka semuanya orang-orang ini kalau beribadah dari Jumat. Akhirnya orang yang teriningan olahraga dari Jumat masuk surga begitu. Orang yang majelas, yang ngobrol ngalor ngidul, kemudian main karambol, main gafle, main apa kartu masuk surga begitu. Ini ilmu apa ini? Yang benar jadi orang. Karena itu baca kitab, jangan hanya sekedar kamu tadi itu mendengarkan dari kaset atau tulisan-tulisan yang akhirnya menggeser kamu daripada ibadah, daripada berzikir, daripada sholawat malah membenci bersolawat, membenci berzikir, membenci kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah tujuan daripada setan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun setan kalau sudah menguasai hati maka orang itu akan dilupakan daripada berzikir kepada Allah kalau sudah orang usahanya begitu menjauhkan orang daripada berzikir itulah golongan setan dan golongan setan itu adalah orang-orang yang merugi karena mereka nanti akhirnya masuk ke neraka Allah mudah-mudahan kita bisa menghargai hari Jumat ah Bukan dengan maksiat dan lupa, tapi berzikir kepada Allah dan benar-benar tata cara ibadah pelajari. Jangan ada ada memprovokasi atau diprovokasi barokah barokah barokah tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan insya Allah kita beribadah dengan jalur yang diatur oleh Nabi jalur yang diatur oleh sahabat jalur yang diatur oleh ahlul bait jalur yang diatur oleh ulamaul amilin ulamaus salaf as-salihin amin Allahumma amin amin Allahumma amin